Tayyib Bismillah Alhamdulillah Salatu Wassalamu ala rasulillah Wa ba'd. Wa وبعد Ikhwana fillah hafizakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pengertian tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah merupakan salah satu golongan dari golongan-golongan sesat yang penamaannya itu disebabkan karena perbuatannya. Taib Wasil bin Atta salah satu murid dari muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala Taib yang menyempal dari yakni majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala Taib. Kemudian dari situlah dinamai dengan Mu'tazilah. Taib ya'tazil atau i'tizal an majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu taala. Taib. Di antara kesesatan dari kesesatan-kesesatan Mu'tazilah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yakni dalam perkara tauhidul asma'i was sifat. Maka Mu'tazilah menyatakan Taib yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat. menetapkan mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala namun yakni tidak terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat. Taib. Yang kedua terkait dengan permasalahan takdir. Maka Mu'tazilah atau Qadariyah minal Mu'tazilah maka menafikan takdir yang ekstrimnya. Taib, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali hamba itu telah melakukannya. Menafikan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu sebagian daripada kesesatan Mu'tazilah. Dan bisa Ikhwana fillah hafizakumullah taala terkait dengan prinsip-prinsip kesesatan Mu'tazilah dipelajari di dalam kitab-kitab akidah seperti akidah wasitiyah kemudian juga lum'atul i'tiqad ataupun yang semisal dengan kitab-kitab akidah tersebut. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Afwan Ustaz, kami ingin bertanya apakah sah sholat kami jika kami tidak meluruskan dan merapatkan sof? Karena kebanyakan di tempat kami orang awam. Baik. Yang kita ketahui bahwasannya terkait dengan permasalahan rapat dan lurusnya soft itu bukan syarat sahnya sholat jamaah. Taib dari sisi sholatnya, insya Allah taala sah, namun berdosa dengan sebab tidak meluruskan dan merapatkan soft. Sekian banyak adillah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salat. Taib, luruskan, rapatkan sab-sab kalian karena eh, lurusnya rapatnya saf merupakan kesempurnaan daripada salat jamaah. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Jangan kalian berselisih di dalam perkara soft. Tidak lurus, tidak rapat. Maka menjadikan hati-hati kalian itu berselisih. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man was ah, man wasala ya man kata asaf kata Allah Barang siapa yang memutuskan saf maka Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memutuskannya. Dan sekian banyak adillah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dan mengancam orang yang tidak meluruskan dan merapatkan soft. Adapun terkait dengan orang awam, maka yang demikian itu yu'allam, diajari, dibimbing, dituntut. Kapan mereka akan mengetahui sunnah dan beramal dengan sunnah kalau orang yang mengetahui, mengilmui sunnah tidak mengajarkannya tidak membimbingnya, tidak menuntunkannya. Bahkan orang yang mengetahui perkara-perkara sunnah tidak mengajarkannya, boleh jadi yang demikian itu lebih jelek daripada orang yang tidak beramal dengan sunnah karena tidak mengetahuinya. Jangan jadi setan yang bisu. Tapi Tingkatkan kepedulian dengan cara hikmah untuk membimbing, menuntun kepada mereka. Dengan berbagai macam cara, yakni bisa kita lakukan, apakah yakni kita cari apa namanya eh, buletin-buletin uh, yang isinya mungkin terkait dengan permasalahan yakni keutamaan meluruskan sob, merapatkan sob, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yakni memutuskan saf, tidak meluruskan saf, bisa kemudian sebagian daripada ikhwah di masjid-masjidnya yakni kaum muslimin kemudian pasang apa namanya yang apa pamflet nah, nah, ada sebagian ikhwah sudah punya demikian nah sekaligus upaya untuk mendakwahkan perkara ini kepada mereka. Ya, kepada mereka. Dan apakah boleh menjabat tangan setelah sholat fardu? Kalau itu adalah diyakini termasuk daripada perkara yang disyariatkan, maka yang demikian itu adalah perkara bid'ah. Ya, perkara yakni bid'ah. Maka hendaknya yakni seorang muslim tidak membiasakan perkara ini. Ada sebagian dari para ulama tatkala ada orang yang mengajak salaman disambut salamannya kemudian dinasehati. Ini bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita dan masyarakat kita kaum muslimin. Dan kami memohon kepada Anda agar menasihati kami para pemuda agar bisa selalu senantiasa istiqamah dan semangat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pertama, ikhwana fillah, hafizakumullah. Sibukkan diri kita itu dengan belajar. Manfaatkan waktu muda untuk banyak kita itu mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Baik. Yang kedua, cari teman, cari lingkungan yang bisa memberikan dorongan motivasi kepada kita untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang jelek. Sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh si alim terhadap orang yang telah membunuh seratus jiwa. Tatkala diceritakan kepada si alim, "Innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah." Qala na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah walakin intalik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wala tarji ila ardika fa innaha ardusu diceritakan kepada seorang alim bahwasanya orang ini telah membunuh seratus jiwa maka apakah masih ada yakni kesempatan pintu tobat bagi dia maka si alim tersebut na'am kemudian dibesarkan hatinya waman yahulu bainahu wa baina taubah siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat dia dalam kondisi sehat wal afiat, matahari masih terbit dari timur, pintu tobat terbuka lebar. Taib. Walakin intalik ila kardi kada wa kada. Akan tetapi kamu harus pindah dari lingkunganmu, dari temanmu ke lingkungan masyarakat yang ciri-cirinya demikian dan demikian di mana masyarakatnya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Di sini menunjukkan salah satu upaya untuk eh, termotivasi eh, kita di dalam kebaikan adalah kita mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik. Taib yang ketiga, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hati kita itu lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulul qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha." Hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari dari jari jemarinya Ar-Rahman di mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hamba-hambanya bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka banyak-banyak kita berdoa, qulu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Taib. Adapun yang keempat, menjauhi kita dari berbagai macam sebab dari sebab-sebab kita itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala baik sebab secara hissi maupun maknawi Taib yang hissi tadi diantaranya adalah lingkungan dan teman yang maknawi adalah masuknya kita dengan media telekomunikasi yang ada di tangan kita masuk ke dalam yakni apa namanya uh, media maya yang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya itu adalah merupakan uh, apa situs-situs yang menyajikan perkara-perkara yang tentunya banyak tidak bermanfaat bagi kita bahkan mencelakakan terhadap diri kita. Taib kata sebagian para ulama al-qulubud dha'ifah wasyubahul khattafah. Yang namanya hati-hati itu adalah lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Berapa banyak daripada anak-anak muslimin yang dulunya baik menjadi tidak baik gara-gara masuk ke, ke media maya apakah yakni apa Facebooknya Tayyib kemudian situs internetnya maupun berbagai macam yakni menu-menu yang ada di media maya, media maya yang tidak jelas sumbernya. Tayyib kemudian bagi yakni para orang tua, maka hendaknya kita sebagai orang tua memiliki kedekatan dan memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak kita serta banyak mendoakan keselamatan kita sebagai orang tua dan keselamatan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah atau taufik yakni kepada kita dan anak-anak kita ke jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang berikutnya terkait dengan permasalahan yakni politik majelis kita bukan majelis politik. Taib, kita tidak membahas tentang pilpres, namun kita sebagai masyarakat Indonesia banyak-banyak kita berdoa. Banyak-banyak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita masyarakat Indonesia, bangsa dan negara ini pemimpin yang terbaik yang mencintai Islam dan muslimin. Banyak-banyak kita berdoa yakni terkhusus adalah waktu-waktu mustajabah kita wallahu taala alamu bisawab. Kemudian yang terakhir di sini apakah boleh seorang hamba doa ketika sujud dengan doa-doa minta taubat rezeki atau mendoakan orang tua selama itu tidak pertama diambil dari Al-Qur'an, yang kedua yakni tidak berbahasa selain bahasa Arab. Taib maka yang demikian itu diperbolehkan. Eh, maka yang demikian itu diperbolehkan terlebih adalah doa-doa yang warid dari di dalam sunnah Rasulullah